Tapi ya, bismillah. Perhatikan, kita sekarang bahas al-masdar as-sina'i. Masdar sina'i, kata musannif di sini, huwa ismun. Dia adalah sebuah isim zidat fi akhirih yang ditambahkan pada akhir dari sebuah isim tersebut yaun musyaddadatun ya yang ditasydid ba'daha ta'un marbutotun setelah ya yang ditasydid ini setelahnya ada ta marbuto jadi ada setiap kata setiap isim dia cara membuatnya agar bisa menjadi masdar ditambahkan ya dan tak pada akhirnya lidalalati ala maknal masdari tujuannya agar isim tersebut bisa menunjukkan kepada makna masdar ya bisa menunjukkan kepada makna masdar jadi asalnya isim ini bukan masdar insanun, hayawanun, bukan masdar. Paham? Tapi ditambahkan ya dan tak pada akhirnya itu dengan tujuan untuk menjadikan isim tersebut bermakna masdar. Ya. Tujuannya untuk menjadikan isim tersebut bermakna masdar. Jadi asalnya isim itu bukan masdar. Makanya dia dinamakan masdar sinai. Masdar yang dibuat. Masdar buatan. Asalnya bukan masdar. Kemudian dibuat dia menjadi masdar. Caranya bagaimana? Tambahkan ya yang ditasdid. Dan tak marbuto pada akhir sebuah kata. Jadilah dia bermakna masdar. Dan nanti hukum yang berkaitan sama masdar itu berlaku pada dirinya. Paham ini? Karena dia sudah menjadi masdar, artinya nanti hukum yang berlaku pada masdar seperti maf'ul mutlak ataupun yang lainnya, maka nanti juga bisa berlaku pada dia. Meskipun pada secara asalnya dia itu bukan masdar. Tapi karena sudah dibuat menjadi masdar dengan bahan ya dan tak pada akhirnya maka jadilah dia masdar. Ala ma fihi minal minal khosais. Ya. Pada perkara-perkara yang nanti maknanya itu memberikan makna pengkhususan. Maksudnya nanti makna yang terhasilkan dari isim yang bukan masdar ketika kita buat menjadi masdar itu nanti memberikan makna pengkhususan. Seperti al-insaniyah ya kemanusiaan asalnya kalau kita mengatakan al, e, eh, al insanu atau insanun menunjukkan manusia secara umum paham tapi ketika kita buat menjadi al insania maka ini menunjukkan kepada perkara khusus yang berkaitan dengan perkara kemanusiaan ya ala ma fihi minal khosais pada perkara yang di dalamnya itu ada bentuk pengkhususan. Maknanya itu bisa menjadi lebih lebih khusus. Fa innaha tadullu 'alal isil insan. Sesungguhnya tadi kata al-insaniyah itu menunjukkan kepada perkara yang khusus bagi insan, bagi manusia. lususiyah fa innaha tadullu ala khasa'isil lusus. Jadi ini sering dijumpa nanti ya. Kaidah ini sering kita jumpai ada sebuah kata yang melekat ya dan tak pada akhirnya. Paham? Kalau kita dapatkan nanti sebuah kata yang seperti itu, maka kata tersebut kita hukumi sebagai masdar sinai. Kemudian kata beliau, wala farqa fi dzalika baina ayyakuna al-ismu arabiyan aw ajamiyan. Dan dalam masalah masdar sinai itu tidak ada perbedaan. Apakah isimnya nanti itu adalah isim yang diambil dari bahasa Arab, memang bahasa Arab asli, baru kemudian kita buat menjadi masdar, masdar sinai, atau ah, jamian atau isim itu aslinya bukan isim bahasa bukan kata dari bahasa Arab tapi dari bahasa ajam. Kemudian kita lekatkan ya dan tak pada akhirnya. Kemudian kita jadikan masdar juga boleh. Paham? Jadi baik dia nanti kata yang kita buat jadi masdar sinai tersebut adalah asalnya dari bahasa Arab atau kata tersebut dia dari bahasa ajam. Ya. Au jamidan atau dia itu adalah isim jamid. Au mustaqon atau dia adalah isim mustaq. Jadi mau jamid, mau mustaq, semuanya boleh dibuat menjadi masdar sinai. Ya. Mau jamid atau mau mustaq ya dia itu boleh dibuat menjadi masdar sinai au musannan au jam'an atau baik dia musanna atau baik dia jamak jadi mau musanna ataupun jamak juga sama-sama boleh dibuat menjadi masdar sinai seperti al-hayawanani al-hayawaniyatu Ya, hayawanun. Artinya hewan. Paham? Tapi kita jadikan dia masdar menjadi masdar sinai. Paham? Tambahkan ya dan tak marbuto di akhirnya. Jadi asalnya kata ini bukan masdar. Tapi ketika melekat ya dan tak pada dirinya, maka dia sudah menjadi masdar. Artinya nanti, masdar ini kan ada beberapa keadaan masdar punya hukum tertentu. Nah, sehingga hukum ini yang asalnya bukan masdar boleh berlaku hukum masdar bagi dirinya. Karena apa? Dengan sebab kemasukan ya dan tak pada akhirnya atau al-hurriyatu atau al-ra'sumaliyatu. Ya, al-ra'sumaliyatu atau al-islamiyatu, al-islamun. Ya. Ditambahkan ya dan tak pada akhirnya jadilah dia masdar sinai. Ya, dia menjadi masdar sinai. Al-ishtirakiyatu, al-aqdamiyatu, al-kaifiyatu, kaifiyah. Kaif termasuk bagian dari kata yang jamit, Paham? Tapi juga boleh dijadikan masdar sinai. Al-mahiyya, al-hawi, al hawiya, al-ananiyya, ad-dimokratiya demokrasi. Nah, di sini semuanya menggambarkan kepada kita bahwasanya asal dari kata ini dia tidak menunjukkan masdar, kemudian ditambahkan ya dan ta pada diri akhirnya, kemudian kata tersebut berubah menjadi masdar. Hukum masdar berlaku pada dirinya. Ya, makna yang ada di dalamnya berkaitan dengan makna masdar. Hakaza kata beliau. Isim ditambah ya ditambah ta. Insanun ditambah ya dan ta menjadi insaniyatun. Solihun. Solihun ini si mustad. Isim fa'il. Paham? Tapi ketika ditambahkan ya dan ta menjadi solihiyatun. Maka maknanya menjadi masdar. Tidak bermakna isi mustad. Tapi berubah menjadi makna masdar. Jadi solihiyatun bukan satu orang laki-laki yang soleh tidak tapi menunjukkan perkara kesolehan ya perbaikan paham bukan diterjemahkan lagi satu orang laki-laki yang soleh ya hayawanun menjadi hayawaniyatun hayawaniyatun mahsubun menjadi mahsubiyatun ini masdar sinai kalau dalam kitab-kitab yang lain juga kita lihat, ya pembahasannya seperti itu. Hanya dengan menambahkan ya dan tak pada akhirnya agar sebuah kata itu memberikan makna masdar pada dirinya. baik katanya adalah kata jamid ataupun kata mustak atau baik katanya nanti dari diambil dari bahasa Arab atau nanti kata tersebut diambil dari ajam juga boleh. Diambil dari isi mustak juga boleh. Seperti contoh isi mustak tadi di buku kita tadi mahsubun. Mahsubun ini isi mustak karena dia termasuk isi maf'ul. Ya, menjadi mahsubiyatun. Isim fa'il salihun. Salihun termasuk isim mustaq. Ditambahkan ya dan ta, maka dia menunjukkan makna masdar, tidak menunjukkan makna isim mustaq. Tidak menunjukkan makna isim isim fa'il. Ya. Kemudian yang selanjutnya ismul marrah. Kita lihat. Ismul marro huwa masdarun. Isim marro itu adalah masdar. Yadullu ala wuku'il hadasi marrotan wahidatan. Dia masdar yang menunjukkan kepada sebuah kejadian dengan terjadi sekali. Marrotan wahidatan. Di sini yang tepat begini ya. Kalau kita mau soalnya beliau. Yang tepat itu biar nggak terlalu bingung huwa masdarun yadullu ala wuku'il fi'li marrotan wahidatan. Jadi hadas di situ maksudnya al-fi'lu. Paham? Jadi si mas, ismul marro itu adalah sebuah masdar yang dia datang untuk menunjukkan kejadian sebuah fiil itu hanya terjadi sekali saja. Ya, kejadian dari sebuah fiil itu itu hanya terjadi terjadi sekali. Paham? Kalau anak kasih contoh gini. Dorob tu kalban dorbatan. Saya telah memukul seekor anjing dengan sekali pukulan. Jadi kejadian pemukulan saya kepada seekor anjing itu hanya terjadi sekali. Berbeda kalau anak katakan gini. Dorobtu kalban. Saya telah memukul seekor anjing. Itu ada ihtimal sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya ya kan. Tapi kalau anak katakan dorobtu kalban dorbatan. Maka kejadian pemukulan saya di situ hanya terjadi sekali. Ah, ucapan seperti itu itu lebih ringkas daripada kita mengatakan gini dorob tu kalban dorban wahidan ya saya memukul seekor anjing dengan pukulan yang sekali dengan satu maksudnya dengan sekali pukulan itu lebih ringkas dengan daripada kita mengatakan seperti itu jadi kita mengatakan dorob tu kalban dorbatan maka itu menunjukkan bahwasanya perbuatan pemukulan yang saya lakukan itu hanya terjadi terjadi sekali Atau seperti itu Anda buat contoh. Durtu haulal madinati daurotan. Daro ya duru ya berputar, mengelilingi. Durtu haulal Madinah. Saya berputar di sekitar kota daurotan dengan sekali putaran. Artinya kota itu saya cuma putari sekali. Ya ini menunjukkan dorbatan ataupun daurotan di sini datang untuk menunjukkan kejadian pada fiil sebelumnya itu hanya terjadi dengan sekali kejadian, tidak lebih dari daripada itu. Ya, kejadian yang ada pada fiil tersebut itu hanya terjadi terjadi sekali. Berbeda kalau kita katakan tadi, Dorob tu kalban. Saya telah memukul seekor anjing. Ya di situ ada kemungkinan gitu. Pukulan itu bisa lebih dari dari sekali. Tapi kalau anak katakan, kita katakan tukal bandor batan, maka kejadian itu hanya tertuju pada sekali kejadian saja. Seperti syarbatan, jalsatan, akhlatan, dorbatan, kotlatan, nazrotan. Sekarang dilihat. istiqo ishtiqaqi ismil marrah. Cara membuat ismul marrah. Ya. Cara membuat ismul marrah. Ya, maksudnya istiqok itu kan memecah isi marro, maksudnya membuat isi marro. Istiqoku ismil marroti minas sulasi. Membuat ismul marro dari fiil yang tiga huruf. Jadi ada fiil tiga huruf. Kita ingin buat isi marrohnya bagaimana? Kita nggak bahas i'rob ya. Anak nggak bahas. Kita belum bahas i'robnya ini. Paham? Seperti kita buat tadi. Dorob tukal bandor batan dibaca dorbatan tetap nanti dia sebagai maf'ul mutlak. Tapi fungsinya dorbatan di situ adalah menunjukkan sekali kejadi kejadian. Paham? Dibaca dorbatan nanti tetap i'rabnya dia sebagai maf'ul mutlak karena muncul bersama lafaz fi'ilnya, masdar muncul bersama lafaz fi'ilnya. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas di sini adalah fungsinya dia ketika datang untuk menunjukkan kejadian fi'il yang sebelumnya itu hanya terjadi sekali. Dorob tukal bandor robatan. Saya pukul anjing sekali. Tapi kalau kita katakan dorob tukal ban, saya telah memukul anjing. Itu ada kemungkinan saya pukul dia sekali, dua kali. Kalau belum mati juga saya pukul sampai sepuluh kali. Ya, tapi kalau anak katakan dorob tukal ban dorbatan, saya pukul dia hanya sekali, menunjukkan kejadian pemukulan saya, kejadian doroba terjadi hanya sekali. Untuk maf'ul yang sama. Paham? Ini kita nggak membahas i'rab. Yang kita bahas di sini adalah makna kejadian dari ismul marrah yang menunjukkan itu kepada kejadian yang hanya terjadi sekali. Sekarang lihat. Yushtaku ismul marrati minal fi'li as sulasi ala wazni fa'latan. Kalau dibaca mudhof ilaih baca fa'latin. Ismul marra dibuat dari fi'il yang tiga huruf dengan mengikuti wazan fa'latan. Syarbatan, jalsatan, aklatan, dorbatan, kotlatan, nazrotan. Seperti doroba al-amiru al-lassa dorbatan. Ya. Memukul dengan satu kali pukulan. Jadi kejadian pemukulan Amir di sini itu hanya terjadi sekali saja. Perhatikan ya. Fa idza kana masdarul fi'li yantahi bita'in. apabila masdar dari sebuah fiil itu sudah diakhiri dengan tak marbuto. Memang ada masdar, memang dari sononya memang sudah pakai tak marbuto. Paham? Seperti rahmatan, dakwatan. Tapi kalau dia memang dari sana sudah memakai tak marbuto, itu tidak menunjukkan sekali kejadian. Paham ini? Seperti ini anak buat rahmatan berarti rahim tu al-aba rahmatan. Di situ tidak menunjukkan satu kali kejadian ya. Saya merahmati bapak atau begini. Rahim tu abi rahmatan. Di situ bukan diterjemahkan saya merahmati ayahku, menyayangi ayahku dengan satu kali kasih sayang. Enggak. Kenapa? Karena rahmatan di situ bukan menunjukkan isim mumarrah. Fayuqalu rahmatan wahidatan wa da'watan wahidatan. Kalau kalian ingin menjadikan dia ismul marroh, kalian harus datangkan lafat wahidatan setelahnya. Kan tadi gini, kalau dia tiga huruf, wazan ismul marrohnya itu ikut wazan fa'latan. Dorobtu dorbatan. Saya memukul dengan satu kali pukulan. Kotal tu kalban kot selatan. Saya membunuh seekor anjing dengan satu kali pembunuhan. Nah, sekarang apabila ada sebuah masdar fiil, masdar ya, bukan masdar, bukan ismul marroh, dia masdar. Apabila ada masdar dari sebuah fiil, paham? Yang diakhiri dengan tak marbuto, memang dari sananya sudah pakai tak marbuto, seperti rahmatan, dakwatan, ini masdar. Bukan ismul marroh ini. Ya. Ini adalah masdar. Fayu'ta ba'dahu bi kalimatin tadullu ala zalika. Maka caranya kalian harus datangkan setelah kata rahmatan atau dakwatan tadi dengan satu kata yang menunjukkan bahwasanya kejadian itu hanya sekali. Yaitu apa? Menambahkan kata wahidatan. Rahmatan wahidatan. Berarti rahimtu abi rahmatan wahidatan. Baru jadi ismul marroh. Atau da'autu ilallahi da'watan wahidatan. Saya berdakwah di jalan Allah dengan satu kali dakwah, misalkan. Tapi kalau kalian hanya cukupkan gini, da'autu ilallahi da'watan, itu nggak dikatakan ismul marroh. Itu tidak menunjukkan kejadiannya itu hanya sekali gitu. Kenapa? Karena isim tersebut memang dari sananya sudah memakai tak marbu, tak marbuto. Di kitab sini. Kelanjutan dari Faidah kana masdarul fi'li yantahi bita'in. Ya. Kelanjutannya ditulis selanjutnya wa urida isti'maluhu liddalalati alal marroh. Kelanjutan dari bita'in. Wa urida isti'maluhu liddalalati alal marroh. fahina izin yu'ta ba'dahu. Fahina izin yu'ta ba'dahu. Ata ya'ti menjadi yu'ta. Pakai alif maksuro. Yu'ta ba'dahu kalimatin. Tadullu ala zalika. Ya wa urida isti'maluhu liddalalati 'alal marrah fahina izin yu'ta ba'dahu bi kalimatin tadullu ala zalika wahia wahidatun wahia titik dua wahidatun contohnya seperti di buku kita ini rahmatan wahidatan dakwatan wahidatan. Jadi lihat Anda baca ulang ya. Apabila ada sebuah masdar diakhiri dengan tak marbuto, fa'latan dakwatan rahmatan. Wa urida isti'maluhu lid 'alal marroh. Dan diinginkan agar sebuah masdar tersebut menunjukkan kepada makna marroh. Makna sekali kejadian. Marroh itu sekali kejadian. Ya. Dan diinginkan penggunaan kata itu agar dia menunjukkan makna sekali kejadian. Fahina izin, maka tatkala ini, ketika ini, yuk taba'dahu bi kalimatin tadulu ala zalika. Harus didatangkan setelah kata yang diakhiri dengan tak marbuto tadi, dengan sebuah kalimat, dengan sebuah kata yang menunjukkan kepada yang demikian itu. Yang itu apa? Isyaratnya kepada marro. Agar dia bisa menunjukkan bermakna marro wahia dan kata tersebut adalah wahidatan. Menjadi rahmatan wahidatan. Dakwatan wahidatan. Paham ini? Kita buat contoh lain ya. Fi'il qara'a Ditulis contohnya itu. Koro'a itu masdarnya nanti kiro'atan. Sudah diakhiri dengan tak marbu. Tak marbuto ya. Jadi kalau kita buat gini. Koro'tu ad-darsa kiro'atan. Begitu saja. Kalian gak boleh memberikan makna kiro'atan di situ sekali kejadian. Salah itu. Paham? Kiro'atan. Enggak boleh kalian hukumi kiroatan di situ. Kejadian dari fi'il qoro'ah hanya sekali. Dengan beralasan dia masdar sudah diakhiri dengan tak marbuto. Itu enggak bisa. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah tambahkan kata untuk setelah dia yang bisa menunjukkan sekali kejadian. Yaitu apa? Wahidatan. Berarti apa? qara'tu ad-darsa qira'atan wahidatan. Itu maksud beliau tadi di sini. Jadi kalau ada sebuah masdar yang dia seolah-olah sudah mengikuti wazan fa'lan, kemudian pakai tak marbuto menjadi fa'latan, memang dari sananya pakai tak marbuto, maka kalian gak boleh menghukumi dia adalah ismul marroh. Seperti rohima. Rahima yarhamu rahmatan. Apakah rahmatan ismul marrah? Enggak, dia masdar. Paham? Sehingga kalau kalian mengatakan rahim rahimtu abi rahmatan, itu enggak boleh dihukumi rahmatan menunjukkan sekali kejadian. Tapi dia menunjukkan apa di sini? Sudah? Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat agar rohim tu abi rahmatan, tapi menunjukkan dengan satu kali kejadian, bukan menunjukkan taukid. Karena kalau kita katakan kan, rahim tu abi rahmatan, berarti dia konteksnya menunjukkan makna taukid. Karena fungsi dari datangnya masdar setelah fiil itu adalah menunjukkan makna taukid. Paham? Nah, kalau kalian ingin menunjukkan kepada sekali kejadian, kalian nggak men boleh mencukupkan dengan kata rahmatan. Dengan beralasan dia sudah mengikuti wazan fa'latan. Sedangkan tak marbuto di situ itu asli. Masdarnya memang pakai tak marbuto. Agar dia bisa berpindah menjadi makna marroh, kalian tambahkan kata wahidatan. Rahim tu abi rahmatan wahidatan. Rahmatan di situ fungsinya untuk marroh. Bukan berfungsi untuk taukid. Jelas enggak maksudnya nih? Akan dengan ismul ismul marro. Difahami? Kemudian Mbak Istiqoku ismil marroti goy, min goiri sulasiyi. Membuat ismul marro dari selain tiga huruf. Jadi, sekarang ismul marro ingin kita buat dari fi'il selain dari fi'il yang tiga huruf. Yustaku ismul marrati minal fi'li ghairi as-sulasiyyi min tari antari tariqil masdari al-asliyyi. Summa nuzidu alaihi ta'an marbutatan fi akhirihi. Membuat ismul marra dari fi'il yang selain tiga huruf. ya. Jadi fi'ilnya selain dari fi'il yang tiga huruf. Empat huruf kah, lima huruf ataupun enam huruf itu antori kil dari al asliyi dibuat dengan menggunakan lafadz masdar aslinya. Jadi kalau aslinya akroma yukrimu ikroman berarti pakai ikroman. Intasoro yantasiru intisoron berarti pakai intisoron. Kalau istaf istaf ya elo istif alan, berarti pakai istif'alan. Summa nuzidu kemudian setelah itu kita tambahkan alaihi pada masdar asli tadi Ta'an marbutotan. Tak marbuto. Kita tambahkan tak marbuto pada akhirnya. Fi akhirihi pada akhir dari masdar asli tadi. Mislu contohnya intasara yantasiru intisoron. Berarti tambahkan tak marbuto menjadi intis, intisorotan. Istakmala yastakmilu istikmalan. Berarti istikmalatan. Ya. istikmalun. Kemudian ditambahkan tak marbutun menjadi isti'malatun. Isti'malatan nanti ketika dibaca. istakmal tuhada isti'malatan. Saya menggunakan ini dengan satu kali penggunaan. Ya. Faidah kana masdarul fi'li yantahi bita'in. Ini sama dengan poin di atas tadi. Kalau misalkan masdar dari fi'il yang lebih dari tiga huruf itu diakhiri dengan tak marbuto juga. Seperti akoma. Ini kan sudah empat huruf ya. Koma, tiga hurufnya menjadi akoma af'ala wazannya. Paham? Ikomatan. Masdarnya adalah ikomatan. Sudah memakai tak marbuto. Atau isti'anan. Berarti ista'ana yasta'inu isti'anan. Oh, ini bacanya ista'ana bacanya ya, bukan isti'ana. Fiilnya kan ista'ana, yasta'inu isti'anatan. Ya, meminta pertolongan. Fa'inda ishtiqaqi ismil marrati minhu, maka tatkala ingin dibuat ismul marrah dari fiil atau dari masdar yang sudah diakhiri dengan ta' marbuto, masdar yang lebih dari tiga huruf kemudian memakai ta' marbuto tersebut, Nudifu ba'dahu kalimatan tadullu alal marroti awil wahidati. Maka kita sandarkan ya setelah isim masdar tadi, setelah masdar tadi dengan satu kalimat yang menunjukkan kepada marro atau menunjukkan kepada sekali kejadian. Fayuqalu iqamatan wahidatan isti'anatan wahidatan. Ini poinnya sama dengan yang di atas. Karena kalau kalian mengatakan gini, akoma yukimu, ukimu berarti misalkan, ukimu ikomatan. Ya. Akoma yukimu, akoma itu artinya membawa, memberdirikan orang lain. La yukimu arrojulu arrojula dalam sebuah hadisnya seperti itu. Jangan seorang laki-laki menyuruh laki-laki lain untuk berdiri. Suma yajlisu sufi min majlisi, Kemudian dia duduk di tempat duduknya. Paham? Berarti kalau akoma yukimu berarti ukimu arrojula ya min majlisihi ikomatan. Kalau contohnya seperti itu ya. Ukimu arrojula min majlisihi ikomatan. Di sini ikomatan bukan ismul marroh. Tapi dia masdar emaful eh, mutlak yang menunjukkan kepada taukid. Berarti Sungguh saya telah menyuruh seseorang ini untuk berdiri dari tempat duduknya. Paham? Dia tidak menunjukkan marroh. Meskipun dia sudah masdar yang diakhiri dengan tak buto. Kenapa? Karena memang aslinya dari sana memang memakai tak buto. Kalau kalian ingin menunjukkan bahwasanya kalian ketika menyuruh dia berdiri dengan satu kali suruhan, maka kalian harus datangkan wahidatan setelahnya. Berarti ukimu ar-rajula min majlisihi iqamatan wahidatan. Maf'ul mutlak tapi menunjukkan marro. Saya menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya dengan satu kali perintah untuk berdiri. Jelas? Harus ditambahkan itu. Tapi kalau kalian hanya mengatakan ukimu ar min majlisihi iqamatan di situ bukan menunjukkan marro, tapi menunjukkan tau taukid. Lo kenapa bisa? Tapi dia sudah masdar, memakai tak marbuto. Jawabannya masdar ini dari sananya memang memakai tak marbuto. Sehingga kalau mau dibuat marro, menunjukkan sekali kejadian untuk fiilnya, caranya tambahkan kata wahidatan setelahnya. Kalau kalian nggak memakai wahidatan, maknanya dia di situ bukan marro, tapi menunjukkan makna taukid. Kita cukupkan. Pertemuan berikutnya nanti Anda ajak roja yang ini. Taib, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.